telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita kembali melakukan kajian hadis nabawi dengan berpegang kepada kitab Arya Shalihin karya Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Retrospek kita masih melanjutkan tentang kajian pada pertemuan yang lalu yaitu tentang masalah taubat dan lebih spesifik lagi topiknya lebih pada dosa-dosa yang tidak terampuni lembaga taubat ini tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang pernah kami sampaikan yaitu tiga syarat apabila kesalahan itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama menghentikan perbuatan maksiat yang kedua mengetahui perbuatan itu dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan apabila kesalahan itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ditambah satu lagi, yaitu minta dihalalkan atau istihal. Nah, apabila taubat itu memenuhi syarat-syarat tersebut, ini disebut dengan taubat nasuh namanya, taubat taubat yang baik, taubat yang memenuhi syarat-syarat maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita dan itu artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami masuk kepada dosa-dosa yang tidak terampuni, maka ada beberapa catatan tentang masa taubat akhir daripada masa diterimanya taubat itu kapan? Ya. Limitnya kapan? Untuk manusia yang hidupnya secara umum, taubat akan diterima oleh Allah. Selagi matahari belum terbit dari barat. Ya. Haknya sudah menjelang kiamat ini secara umum ya. Lagi matahari masih terbit dari timur, maka pintu tobat masih terbuka. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, sembilan kiamat, pintu tobat sudah tertutup. Sedangkan untuk masing-masing manusia, kapan pintu tobat itu masih terbuka, selagi nyawa masih belum sampai di tenggorokan. Artinya sebelum mati dan nyawa masih ya belum sampai di tenggorokan, maka dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Nah, taubat ini apa yang diampuni? Segala dosa apa saja itu akan diampuni oleh Allah kalau dia mau bertobat. Ya. Ada kisah menarik dalam kitab ini tentang seorang Bani Israel. Dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini sudah pernah membunuh manusia jumlahnya 99 orang. Ini hadis yang nomor 20 kalau ada yang bawa kitab. dia sudah pernah membunuh 99 orang. Maka dia bertanya pada orang, apakah mungkin saya diterima taubat saya apabila saya bertobat kepada Allah? Maka dia kemudian bertanya kepada seorang yang alim di kalangan Bani Israel, di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam, apa jawaban si Ustaz tadi? Kamu susahnya sudah banyak sekali. Gak mungkin kamu akan diterima oleh Allah. Mendengar kata-kata begitu, emosi orang yang membunuh tadi itu yang telah membunuh 99 orang. Akhirnya Ustadz yang ditanya tadi langsung atas lehernya sehingga dengan demikian langkahlah dia sudah membunuh seratus orang tapi dia itu bikin tobat sebenarnya dia tanya pada warga kampungnya mana ada orang alim di sini atau di desa lain saya mau bertanya Apakah kalau saya tobat itu Allah akan menerima tobat saya ditunjukkan oh di desa seberang itu ada seorang yang tahu agama coba silakan kamu datang ke sana tanyakan bareng barangkali dia punya jawaban si pembantai manusia tadi akhirnya datang ke desa sebelah yang ditunjukkan oleh warganya belum sampai di desa dia mati di tengah jalan ya akhirnya malaikat yang menjadi penjaga neraka langsung ini urusan saya ini masuk neraka karena dia belum pernah taubat dan sudah pernah membunuh seratus orang ada malaikat penjaga surga nah ini bukan ini adalah hak saya ini adalah masuk surga karena dia mau tobat orang mau tobat itu udah bagus apa yang terdengar dua malaikat ini yang mengadu pada Allah apa kemudian keputusan Allah coba sekarang jarak antara tempat dia mati dengan desa yang akan dituju yang ada ulama di sana dengan jarak antara dia mati dengan kampung dia sendiri. Mana yang lebih dekat? Kalau dia mati dekat dengan kampungnya berarti itu hak kamu. Malaikat penghuni atau penjaga neraka. Tapi kalau dia lebih dekat kepada kampung yang akan dituju yang ada ulamanya tadi, maka itu adalah hak kamu, malaikat penjaga surga. Akhirnya diukur jarak antara dia mati dengan kampung halamannya, dengan jarak dia mati dengan desa yang mau dituju. Menurut sebuah riwayat sebenarnya dia masih dekat dengan kampung halamannya. Tapi Allah kemudian mewahyukan kepada bumi yang menuju ke yang itu supaya mengkeret sehingga jarak orang yang meninggal tadi dengan kampung yang bisa duduk itu lebih dekat. Akhirnya orang tadi diterima tobatnya, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang sudah membunuh 99 orang dan sejatinya belum bertobat tetapi hanya mau bertobat nah, oleh sebab itu dosa apa saja kalau tobat kita itu memenuhi syarat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ada orang yang tidak bertobat ketika mati dia membawa dosa maka dosa-dosa itu mungkin akan diampuni oleh Allah tapi ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Tentunya kalau dia sampai meninggal belum pernah tobat terhadap perbuatan itu. Apa dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Kedua, dosa. Yang pertama adalah dosa syirik. Menyekutukan Allah. Kalau sampai meninggal dia nggak bertobat dari syiriknya, Dosa-dosa lain mungkin diampuni oleh Allah, tapi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Al-Quran mengatakan Inna la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikindahi oleh Allah. Syirik itu apa? Syirik ada dua macam. Ada syirik dalam akidah. Ada syirik di dalam ibadah. Syirik di dalam akidah adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sirik adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Padahal Allah adalah zat yang menciptakan Menjadikan tandingan pada Allah apa itu? Iyalah kita punya keyakinan bahwa selain Allah memiliki kemampuan seperti Allah. Itu syirik sudah. Jadi jangan dikira yang namanya syirik itu mesti menyembah patung, tidak. Itu adalah bagian dari syirik. Kita punya keyakinan bahwa selain Allah memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan seperti Allah, itu adalah syirik. Oleh sebab itu, pada waktu nanti di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijri, malam-malam hujan deras. Besoknya ketika habis sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang terjadi tadi malam. Para sahabat menjawab, hujan turun dengan deras lah ya Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya Allah berfirman. Nah, hadis yang diawali dengan Allah berfirman disebut hadis kunci. Hadis kunci adalah firman-firman Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran apa firman Allah? Kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman? Siapa yang percaya bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang ini, bintang itu? Maka dia beriman dengan bintang-bintang. Dan kafir terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik kita Beriman terhadap bintang-bintang dan kafir terhadap diriku. Dan siapa yang berkeyakinan bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah, maka dia telah beriman kepada diriku dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Oleh sebab itu, seseorang yang punya keyakinan bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang-bintang atau selain Allah, maka dia telah syirik telah kafir seperti itu. Ini namanya syirik di dalam akidah. Yang kedua adalah syirik di dalam ibadah. Ini adalah seperti kata para ulama, wasyirku sarful ibadah lillah. Dia beribadah bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi karena faktor-faktor lain. Itu namanya syirik di dalam ibadah. Kita pergi haji misalnya. Bukan karena menjalankan perintah Allah. Karena Allah memberikan rezeki pada kami. Kami akan gunakan rezeki itu sesuai dengan perintah Allah. itu namanya orang beribadah dengan ikhlas. Ini pergi haji misalnya karena kepingin disebut sebagai haji saja. Maka itu sudah syirik dalam beribadah. Oleh sebab itu dosa pertama yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Apabila yang bersangkutan sampai mati tidak bertaubat. Dosa kedua yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim adalah dosa memamerkan memperlihatkan, mempertontonkan, atau menceritakan maksiat yang dilakukan. Dalam istilah hadis ini sebenarnya mujahid. Ya. Mujahid itu orang yang memperlihatkan, memamerkan, mempertontonkan, ya, memvideokan sekarang. Ya dan atau menceritakan perbuatan maksiat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah, "Kullu umati mu'afan." Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umatku akan dimaafkan oleh Allah. Ilal mujahid kecuali orang-orang mujahid. Bukan mujair, kalau mujair itu ikan. Mujahid yaitu orang yang bermaksiat Maksiatnya sudah ditutup oleh Allah Dia cerita pada orang lain dalam konteks pada masa Nabi menceritakan maksiat itu dengan mulut. Ya. Sekarang dengan video bisa orang dengan VCD menceritakan maksiat. Orang-orang seperti ini dengan film Udah maksiat dipertontonkan orang. Itu dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali kalau yang bersangkutan taubat sebelum mati. Bahkan lebih dari itu. Ada perbuatan bukan maksiat. Perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai ibadah. ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, yeah, seorang suami yang berhubungan seksual dengan istrinya itu akan mendapatkan sedekah, pahala sedekah. Ibadah. Para sahabat bertanya ya Rasulullah, ya, seorang suami menggauli istri itu dapat pahala? Rasulullah mengatakan iya. Kalau dia melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan istrinya, apakah dia tidak mendapat dosa? Oh iya, kata para sahabat. Demikian pula kalau dia salurkan pada saluran yang sebenarnya, dia akan mendapatkan pahala. Maka hubungan seksual suami istri itu itu adalah ibadah. Itu mendapatkan pahala seperti pahala sodako Maka seorang suami yang pernah ngaji seperti itu pulang bilang sama istrinya, ya, lu ayo kita cari sodako gitu ya. istrinya nggak paham, nggak pernah ngaji. Ibunya nggak paham. Mau tahu dia maksud dengan garis tetap itu dan jual Oh, begitu tahu lain kali tanya bapaknya, Pak, nggak cari sembako lagi, pahalanya banyak. Gitu. Ada lagi dongeng yang menarik. Seorang istri selalu tidak mau dijauhi oleh suaminya. Suaminya bagaimana kegiatan supaya istrinya itu mudah dijauhi akhirnya datang kepada kiai kiainya itu agak sedikit ya pokoknya bagaimana dilakukan bilang mana bilang aja pada istri kamu kalau kamu istri mau melayani suami kamu akan mendapatkan pahala seperti membunuh satu orang Yahudi seperti perang membunuh orang Yahudi betul Sebelum betul betul istrinya itu dibilang begitu itu ya. maka tiap malam istrinya akhirnya bilang tak nggak mau mundur lagi lagi gitu tiap malam bilang begitu setelah bapaknya capek itu istrinya tak tanya lagi pak nggak mau mundur Yahudi lagi ya Yahudinya udah habis betul tiap malam gitu <laughs> nah ini hubungan suami istri ini ibadah tapi bisa menjadi maksiat yang sangat besar dosanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seburuk-buruk manusia di akhirat nanti adalah seorang suami atau istri yang malam hari berhubungan seksual besok dia cerita kepada teman-temannya apa ada seperti itu oh, lebih lebih ada lagi dipertontonkan juga ada ya. ini perbuatan perbuatan ibadah ya. bukan maksiat tapi ketika ibadah itu dipertontonkan kepada orang lain ada ibadah yang dipertontonkan kepada lain justru menjadi maksiat apa itu hubungan seksual suami istri haram menceritakan kepada orang Ya apalagi kalau sudah maksiat. Makanya ada ada kuis itu. Ada ibadah kalau diceritakan kepada orang lain menjadi maksiat. Menjadi mungkar. Mungkar apa itu? Nah, jawabannya adalah suami istri yang berhubungan seksual kemudian besoknya cerita kepada orang lain itu menjadi maksiat. Ya. Tapi ini yang dikatakan oleh Rasulullah adalah al-mujahir. Al-mujahir adalah orang yang bermaksiat dia kemudian cerita kepada orang lain tentang maksiatnya itu. Mungkin bangga barangkali itu. Ini tidak boleh. Makanya siapa yang tergelincir melakukan maksiat man usiba bi musibatin falyastatir. Maka perlu bilang, jangan cinta pada orang lain. Hatta kepada orang yang paling dekat diri. Andai kata seseorang itu tergelincir melakukan maksiat, jangan cerita kepada orang lain. Ini termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila yang bersangkutan tidak bertobat sebelum mati. Baik para bapak dan ibu, kita buka tanya jawab yang lebih panjang. Ini kadang-kadang kalau tak buka tanya jawab, nggak ada orang bertanya. Tapi saya mau pergi pada dasar negeri sini hanya satu satu. Lalu baik pertanyaannya disampaikan aja sekarang, sehingga jawabannya terdengar pada orang lain itu ada manfaatnya. Jangan kemudian saya mau pergi ngumpul di sini 10 orang masing-masing bertanya satu-satu. Jawabannya akhirnya hanya saya berikan pada masing-masing. Itu kurang bermanfaat yang bermanfaat? Pertanyaannya sampaikan sekarang, jawabannya saya sampaikan sekarang, sehingga orang yang lain tahu permasalahannya, tahu persoalannya. Nah, jawaban-jawaban persoalan, pertanyaan-pertanyaan itu, alhamdulillah, kami kadang-kadang catat itu Pak, semuanya itu. Saya sebagian kemudian disiarkan di koran, di majalah. Akhirnya kami butuhkan oleh seorang yang mengedit, maka jadilah sebuah buku tebal ini dan ini baru sekarang karena baru jadi dari Sabtu siang kemarin dengan judul fatwa imam besar Masjid Istiqlal ini berisi ada 80 persoalan agama ya, yang ditanyakan oleh orang dari Jayapura Papua sampai ke Medan dulu melalui koran melalui bahkan bukan cuma dari Indonesia dari London itu ada pertanyaan tentang penyembelihan hewan dengan mesin seorang yang bernama Mas Khawaja dari London bertanya nah ini dapat di di follow nanti insya Allah di sekretariat saya nggak jual buku karena di Indonesia nggak boleh jual jual beli nah, cuma saat itu ada penjual harga dari penerbit itu 28 ribu ini bisa ditukar dengan dua buah kupon yang warnanya ungu yang bergambar Sultan Mahmud Badaruddin orang tua masih tahu ada kupon yang ya bergambar Sultan Mahmud Badaruddin warnanya ungu dua kupon itu dapat ditukar dengan satu bulan totalnya 285 halaman. Baik, barangkali ada pertanyaan, Pak. Silakan. Ya. Ya, yang lain. Ya, silakan maju. Biar kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan sosial yang tidak diampuni itu jahil yang terakhir kami menceritakan jahil dan syirik ya yang saya katakan adalah mujahil ya. yaitu menceritakan hubungan seksual di antara kepada orang lain kemudian kalau kami bercerita masalah seperti ini tapi tujuan untuk konsultasi ini bagaimana ya pertama saudara ya yang mujahil itu orang bermaksiat ya kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Mas ya, Ini ya ya, kalau Mas Tommy tadi kan luruskan dulu. Saya luruskan dulu, Mujair itu adalah orang bermaksiat. Rahasia tentunya Kemudian dicerita kepada orang lain. Dalam pengertian cerita itu mungkin gambar yang diberikan orang lain, fotonya, videonya, bagaimana. Nah, yang kedua itu ada bukan maksiat. Suami istri kan bukan maksiat. Baca itu Pak. Tapi dia ceritakan kepada orang lain. Cerita ini bukan yang dimaksud dalam konsultasi kesehatan. Misalnya begitu ya. Itu tentu itu boleh diceritakan karena tidak kalau tidak diceritakan ya dokter nggak bisa mengobati iya kan misalnya ya maaf aja seorang suami yang bermasalah seksualnya gitu ya. Datang berkonsultasi kepada dokter urusan seksual lah gitu ya. Pak dokter saya seksual kami bermasalah. Dokter itu masih bingung kan, apa masalahnya kan gitu kan. catatan dokter menjaga rahasia orang yang berkonsultasi tadi itu tidak termasuk yang disebut sebagai orang yang paling buruk kedudukannya di akhirat nanti tidak teman. Dokter mesti tanya, apa masalahnya pak? Apa terus kemudian pokoknya bermasalah lah. Ya kan? Ya dokter kalau ngasih obat gak bisa. Ini masuk dalam kaidah. Menjelaskan apa masalahnya itu wajib dijelaskan. Itu dalam kaidah fikih namanya melayati wajib ila bifa wajib. Sesuatu yang tidak dapat dipenuhi kecuali dengan diterangkan. Maka menerangkan itu adalah wajib. Maka terangkan kepada dokter misalnya Eh, Pak gangguan ereksi saya nggak normal misalnya begitu nah dokter kemudian tanya apa kamu punya penyakit apa penyakit apa dan sebagainya itu nggak apa-apa Pak silakan ada lagi ini walaupun disiarkan di radio itu termasuk juga masih menjaga rahasia itu ya itu kan juga ada hal-hal yang dirahasiakan ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barangkali yang lain silakan maju saya dengar yang lain yang lain dengan pertanyaannya barangkali ada yang pas pertanyaan dengan yang lain cuma yang lain nggak mau tanya wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya tanyakan Ustaz tadi Ustaz mengatakan bahwa perbuatan jinah kemudian dititan kepada orang terus kalau yang nonton itu termasuk perbuatan yang bisa diampuni Allah pertama yang berbuat dengan berbuat jinah ya itu sudah dosa ya termasuk dosa besar karena diancam hukuman di dunia diancam siksa di akhirat kemudian dia menceritakan lagi itu dua kali dosa itu dosa perbuatan dosa menyiarkan ya. kata gak usah dipotret gak usah disiarkan gak usah dipertontonkan gak usah diserahkan itu dosanya satu kali yang kedua adalah dosa menceritakan atau mempublikasikan itu udah yang bersangkutan sekarang yang menonton iya yang menonton sudah berdosa cuma dosanya tentu tidak sama dengan yang berbuat gitu yang menonton ada dosa juga sebab menonton aurat orang itu tidak boleh dan iya. ya, tidak ada orang melakukan Dina, kemudian auratnya nggak terbuka nah jadi yang menonton tetap saja berdosa cuma dosanya tentu tidak seberat yang melakukan gitu ya lagi ini bukan termasuk eh, salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah oh enggak ya, enggak ya, enggak ya. sepanjang yang saya tahu dosa yang diancam tidak diampuni Allah dua aja pertama syirik yang kedua adalah mujahid tadi orang yang mempublikasikan perbuatan maksiatnya. Contohnya, kalau sampai dia wafat, sampai meninggal, tidak bertobat. Kalau bertobat dan diterima terima ya sudah Ya. Untuk ada juga kalau nggak salah saya dengar itu dosa besar terhadap kedua 2004 iya, gitu ya apakah itu masuk salah satu dokumentasi yang punya juga ya itu termasuk dosa besar termasuk dosa besar ukul walidain gitu ya berdolaka kepada kedua orang tua atau salah satunya itu termasuk dosa besar tetapi tidak diancam tidak diampuni jadi ada kemungkinan juga Allah akan mengampuni tapi kalau yang berat tadi sirik dan dan uh, itu ya, karena ada dalil yang seperti itu ya itu aja. Kita nggak usah menambah yang lain. Ya, ya baik terima kasih. Barangkali ada yang lain silakan. Ya, silakan lagi pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya beberapa kali sering mendengar eh, ucapan-ucapan uh, bahwa uh, ada dosa-dosa yang tidak terampuni. Tapi uh, setiap saya mendengar ucapan itu selalu ada jalan keluar. Jadi se sebelum seperti Ustaz mengatakan, sebelum uh, matahari terbit di sebelah barat, uh, semua dosa asal yang bersangkutan taubat itu terampuni jadi apa maksud e, beberapa ulama kalau menulis ada dosa yang tidak terampuni, tapi setelah ada jalan keluar terampuni. Apakah e, saya bisa e, saya analogikan dosa kecil pun apabila tidak tobat tidak terampuni maksudnya? Gitu. Ya. Jadi begini, sepanjang yang saya tahu dosa yang tidak diampuni itu kecuali kalau bersama tobat dua sirik dan menjahit tadi jadi begini, ada orang mati, ya kan? Dia dosanya banyak sekali. Mencuri, ya, misalnya itu ya. Korupsi, ya. Sirik juga ya. Mujahid juga ya. Maka dosa selain sirik, apabila dia nggak tobat, ya, semuanya nggak tobat. Dosa selain sirik dan mujahid tadi, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah ya, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi syirik dan Mujahid tidak ada jalan keluar lagi. Kalau sampai mati tidak bertobat. Ya. Sementara dosa-dosa dosa itu ada dua kategori, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu tidak akan diampuni juga kecuali dengan tobat. Ya. Mengapa disebut syirik dengan Mujahid? Karena itu ada satu hal yang sangat urgen sekali Makanya kita nggak boleh memintakan ampun kepada orang kafir kalau dia mati dalam keadaan kafir karena syirik itu nggak bisa diampun. Kalau dia mati sampai belum tobat. Nah, dosa-dosa kecil itu adalah dosa yang tidak ada ancaman hukuman di dunia. Menurut sebagian ulama gitu, dan tidak ada ancaman hukuman di akhirat. Itu bisa diampuni, bisa hilang, bisa dimaafkan, selama dengan berbuat amal kebajikan. Nabi menutup itu. Ya. Inal hasanati yudhinna sayiat. Perbuatan baik itu akan menutup, menghilangkan perbuatan dosa-dosa kecil. Itu ayat Al-Quran mengatakan demikian. Al-Quran juga mengatakan, bahkan tidak usah berbuat baik. Andai kata nggak berbuat baik, tapi juga baik juga ya. Apa itu? Istas dan ibu kabai ramatun hawananhu kafirahum sayyadi. Kalau kamu mau menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, itu otomatis dosa kecilnya akan tertutup, terampuni. Dengan menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa besar ini itu perbuatan bagus. Ketika seorang yang tidak mau berzina, ketika kesempatan untuk berzina itu ada gitu loh dia nggak berzina itu perbuatan bagus ketika orang tidak mau mencuri pada kesempatan mencuri ada itu perbuatan bagus ketika orang tidak mau korupsi pada kesempatan korupsi ada itu perbuatan bagus maka kalau kamu menghindari dosa-dosa besar seperti itu otomatis dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Lain dengan misalnya orang tidak korupsi, ya, betul. Memang itu bagus, tapi lain tingkat kebagusannya lain. Dengan orang punya kesempatan korupsi, tidak mau korupsi. Dengan ada orang tidak korupsi, memang tidak pernah punya kesempatan untuk korupsi. Ini memang sama-sama bagus, tapi kualitasnya lain melakukan korupsi tapi nggak mau korupsi itu lebih bagus daripada orang yang tidak korupsi tapi nggak pernah punya kesempatan korupsi sama-sama bagusnya tapi kualitasnya lain ini digoda oleh seorang yang sangat menggiurkan tapi nggak mau sama-sama nggak melakukan zina ada orang nggak ada yang goda sama sekali nah kan lain juga sama-sama baik tapi kualitasnya lain gitu. Baik, ada lagi barangkali ibu-ibu, Bu. Gak ada pertanyaan? Baik satu lagi, oh, dua, silakan Pak, silakan. silakan. Masih Pak saya pernah uh, dengar raja Ustaz ya, tapi saya belum tahu uh, sanatnya gimana ada hadis. Kalau uh, katanya kalau berkumpul dengan istri di malam Jumat itu membunuh 40 Yahudi. <laughs> Nah, saya mohon penjelasan dari Ustaz kan gini rumah saja Iya. Jadi dalam Islam itu kalau melaksanakan ibadah itu hasil dari aktivitas ibadah adalah keselamatan. Nah nanti tolong bisa dari beberapa penjelasan. Dan kalau memang ini uh, eh, hadis ini memang sangat membantu benar ya gitu saja. Sangat hadis itu Uh, ini yang dimaksud Yahudi ini sifatnya atau kaum bangsa yang diberi materi iya, itu. sama itu. Sebenarnya saya tidak tahu hal itu. mendengar kecuali dari bapak sekarang ini. Ya. Berbicara saya nggak tahu, anggap berkomentar aja. Baik, silakan Pak. Bicara dulu. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, mengenai dosa kepada sesama manusia. Ya. Tadi telah, uh, eh, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa salah satu syarat tambahan untuk probasi itu adalah mohon untuk dihalalkan. Ya, ya, ya. pihak yang lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, bagaimana hukumnya apabila salah satu pihak itu tidak memberi maaf atau tidak menghalalkan? Gitu. Yang kedua adalah bagaimana statusnya dengan orang yang uh, meminta untuk menghalalkan tersebut gitu. Nah, saya kira itu. Baik, andai kata kita sudah memenuhi syarat tiga tadi, mau yang keempat, minta dihalalkan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan nggak mau. Ya, cara menghalalkan itu kan macam-macam Dulu misalnya curi apa kamu itu? Curi buku. Bagaimana menghalalkannya? Ya kita beli buku yang baru berikan pada yang dulu kita curi kan selesai. Itu menghalalkannya begitu. Atau misalnya dari uang aja lah gitu. Kan bisa begitu. Atau menghalalkannya yang bersangkutan ya salah kalau gitu. Minta maafkan gitu ya. Ini angkat istiqlal itu bukan minta maaf. Minta dihalalkan itu lain pengertiannya. Maka minta dihalalkan itu barangnya dikembalikan itu menjadi halal sudah. Jadi bukan minta maaf minta dihalalkan. Barangnya sekarang udah nggak ada dapat, udah nggak keluar lagi. Bagaimana kalau ganti uangnya aja dulu bapak beli berapa gitu? Oh dulu sih belinya 100, tapi kalau keluarga sekarang itu 200 udah kasih 200. Halal kan Jadi bukan masalah minta maaf bukan istiqlal itu lain dengan minta maaf. Istiqlal itu minta dihalalkan, yaitu halal bihalal seperti itu. Ini dalil halal bihalal seperti itu. Kalau barangnya masih ada kita kembalikan, kalau udah nggak ada barangnya kita ganti uang barangkali seperti Kecuali kalau yang sudah sudahlah yang sudah sudah yang akan datang kita jaga yang baik. Itu sudah halal seperti itu. Itu sudah memaafkan. Jadi memaafkan bisa jadi istiqlal, tapi tidak semua istiqlal itu bentuknya memaafkan. Baik, barangkali pada itu karena waktu sudah jam satu maka kita tutup bersama dengan baca doa. sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على امر الدنيا والسنة والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا بالدين وعلمنا تاويله اللهم فقهنا بالدين وعلمنا تاويله اللهم فقهنا بالدين وعلمنا تاويله اللهم حبب الينا الايمان والزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته